Alhamdulillah di malam ini tepatnya di malam Kamis dalam bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini bulan Zulqa'dah seribu empat ratus tiga puluh lima hijriah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di tempat yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberkatinya ini. Tentunya kita berkumpul dalam rangka mendapatkan dan mendengarkan keterangan agama Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan dengan keterangan tersebut bisa menjadi bekal bagi kita di kehidupan kita dengan bentuk amalan dan jadi pahala yang besar nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya maksud kita berkumpul di malam ini Kita akan mencoba mengkaji dari salah satu kitab dari kitab ulamaul kiram dari para ulama as-salaful ummah ulama kita mereka as-salafus salih sehingga dengan keterangan-keterangan tersebut kita selain mendapatkan ilmu, kita juga mengerti dan mengetahui bagaimana keberagamaan mereka. Bagaimana akidah mereka? Bagaimana prinsip mereka? bagaimana manhaj mereka Saudara hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Sehingga tidak hanya sekedar kita mendapatkan nasihat lepas Namun diinginkan sebagaimana telah saya sampaikan maksud kepada pelaksana pengajian bahwa keinginan kami agar pengajian kita di musola ini tidaklah kita setiap pekannya sekali namun diupayakan dengan kedatangan para doa di daerah wilayah Jabodetabek atau sekitarnya bisa dimanfaatkan untuk memberikan paling tidak sepatah dua kata nasihat dan syukur-syukur itu menjadi sebuah kajian tetap sehingga yang tadinya kita rasakan kebutuhan kita terhadap ilmu sangat berhajat sekali. Namun kita mendapatkan sepekan sekali dengan kegiatan kajian ataupun nasihat tersebut maka tertutupilah rasa dahaga sedikit demi sedikit terhadap ilmu syar'i, terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya terlebih lagi di zaman yang mengharuskan dan kita wajib mengetahui apa yang dinamakan kebenaran dengan ilmu agama di zaman yang banyak sekali kerusakan dan banyak fitnah melanda. Sehingga dalam penyampaian kami, mudah-mudahan ini tersampaikan bahwa keinginan kami karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan untuk bisa berziarah kepada saudara-saudara sekalian di sini setiap pekannya maka di malam Rabu maaf di malam Kamis sebagaimana malam ini kita isi dengan pengajian rutin mengkaji kitab dari kitab dari salah satu kita para ulama umat ini atau dari kitab yang ditulis oleh para a'immah para tokoh, para ulama, para imam umat ini. Yang kita pilih kita ambil keterangannya dari kitab Akidatu Al-Imam Muhammad ibnu Idris al syafii rahimahullahu taala yang kitab ini ditulis dalam rangka menerangkan akidah beliau Al-Imam Syafi'i dan juga dalam rangka menerangkan kepada umat bahwa beliau rahimahullahu taala adalah salah seorang tokoh panutan tidak hanya dalam bidang fikih sebagaimana dikenal oleh kaum muslimin di berbagai penjuru belahan dunia terlebih lagi di negeri kita ini Indonesia yang mereka mengatakan dirinya bermadhab madhab Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Juga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah atau imamnya. Namun sungguh banyak di antara kita yang tidak mengerti bagaimana akidah beliau. Bagaimana prinsip beliau? Bagaimana dakwah beliau? Padahal penting bagi siapa yang mengetahui dan bermazhab dengan mazhab beliau untuk mengetahui bagaimana akidah beliau, bagaimana prinsip beliau, agar mereka tidak hanya berkedua dalam masalah fikih yang dibangun di atas dalil tetapi juga tentunya dari yang penting dan utama dari semua itu yaitu akidah yaitu keyakinan yaitu prinsip yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan keutamaan terhadap beliau rahimahullahu taala dan tentunya bagi yang mengikutinya. ku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. akidah yang merupakan inti pokok dari agama Allah Subhanahu wa taala ini tentunya itulah yang paling utama dan paling pertama diketahui oleh kita semua. Dan itulah yang paling penting bagi kita semua sebelum segala sesuatunya. Sehingga seorang mukmin dikatakan benar keimanannya apabila benar akidahnya dikatakan benar keislamannya apabila benar akidahnya tetapi seorang mukmin ketika akidahnya menyimpang ketika akidahnya menyimpang dari akidah yang benar yang dibimbing oleh Islam yang Islam itu datang karenanya maka menyimpang pula lah seorang tersebut dan sia-sialah keislamannya Wallahu a'lam bisawam Apa yang dituliskan dalam kitab di sini bukanlah langsung tulisan tangan beliau. Yang disebut sebagai satu kitab akidah Al-Imam Muhammad Ibnu Idris Asyafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi apa yang ditulis di sini merupakan nukilan yang didapatkan dari akidah beliau dari kitab-kitab yang beliau telah tulis yang banyak tersebut yang besarnya dan yang kecilnya kemudian dikumpulkan oleh para ulama yang datang kemudian seperti apa yang dikumpulkan oleh Imam Muhammad ibnu al Barzanji Al-Hasani rahimahullahu taala yang beliau juga adalah seorang yang bermadhab syafi'i dilahirkan tahun 1040 Hijriah dan wafat pada tahun 1103 Hijriah yang sengaja beliau kumpulkan sebagaimana beliau sebutkan nantinya di dalam mukaddimahnya dan sebagaimana tadi telah kita sebutkan untuk menyebutkan bagaimana akidah Imam Syafi'i namun dari apa yang beliau sebutkan di dalam mukaddimah kita beliau dalam rangka menerangkan dan membantah menerangkan kepada umat ini dan membantah ahlul batil ahlul bid'ah wal ahwa yang mereka telah tertipu dengan bid'ah dan hawa nafsunya dari penyimpangan akidah dan manhaj sehingga beliau pun menulis dengan mengumpulkan apa yang diketahui dari perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab-kitabnya tersebut yang beliau beli judul Akidatul Imam Nasiril Hadis was Sunnah Muhammad Ibni Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala Kitab ini adalah kitab akidah yang menukilkan dari akidah imam yang membela hadis Rasulullah, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu imam Udwah Al-Imam Muhammad ibnu Idris al syafii rahimahullahu taala. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah sehingga karenanya mudah-mudahan kajian yang rutin yang kita mulai malam hari ini dan selanjutnya seterusnya kita bisa menukil dan bisa mendengarkan apa yang datang dari beliau rahimahullahu taala dari Al Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkaitan dengan akidah yang mesti kita ketahui dan prinsip yang mesti kita pegang di saat kerusakan dan fitnah yang telah disebutkan di zaman ini banyak datang melanda dan di saat kerusakan dan fitnah tersebut tanpa terasa masuk ke dalam hati kita masuk ke dalam kalbu kita sehingga mempengaruhi akidah kita, prinsip kita, manhaj kita. Yang wallahul musta'an ini semua perlu diobati. Ini semua perlu disembuhkan. Mudah-mudahan di antara penyembuhannya di antara pengobatannya apa yang kita dengarkan dari kitab yang baik ini wallahu a'lam bisawam Qala rahimahullahu taala Setelah beliau memuji kepada Allah dan bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkata yaitu Al-Imam Muhammad Ibn Rasul Al-Barzanji Al-Hasani rahimahullahu ta'ala fahadhihi nubat min Imam Al-Muslimin wa Sayyid Al-Mustahidin Al-Imam Al-Qurashi المطلبي ابن عمي سميه سيدنا محمد النبي العربي ناصر الحديث أبي عبد الله سميه سيدنا محمد النبي العربي ناصر الحديث أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله ورحمنا به جميعا di sini merupakan beberapa nukilan dan kumpulan yang diambil dari akidah imamnya kaum muslimin imamnya tokoh para mustahidin imam yang beliau berasal nasabnya dari seorang Quraisy. Seorang Quraisy yaitu Al-Matlabi yang merupakan anak paman Rasulullah dan namanya namanya seperti nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi Muhammad seorang Arab Imam ini dikenal sebagai pembela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penolong agama Allah dan bahkan beliau dikatakan mujaddid mujaddidus tsani tokoh mujaddid yang kedua setelah Umar ibnu Abdul Aziz sebagai tokoh yang pertama. Beliau adalah tokoh mujaddid yang kedua. Hal ini disebutkan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullahu taala dalam penukilan beliau bahwa Al-Imam Syafi'i Mujaddid Khar al Beliau adalah Mujaddid Di abad yang kedua Setelah sebelumnya Umar Ibnu Abdul Aziz tokoh mujaddidnya beliau bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala merahmati kita semuanya. Qala rahimahullahu taala انتبختها من كتبه بروايات الثقات الهبات الأثبات من أصحابه مطابقة للكتاب والسنة yang يعني aku mencoba untuk menyari dari kitab-kitab beliau yang tentunya dengan periwayatan orang-orang terpercaya dari kalangan hufat asbab dari pengikut dan para ulama yang mengikuti mazhab beliau. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah diikuti pendapat dan pandangan beliau oleh para tokoh jibal ulama, para muhaddithin, para mufassirin, para fukoha, para nuha, dan yang lainnya dari kalangan ulama. Yang keulamaan mereka tidak diragukan di sisi umat. Ini menunjukkan beliau al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam yang besar menjadi panutan bagi yang lainnya dari kalangan ulama sehingga bukanlah penukilan di dalam kitab ini sebagai bentuk ta'assub fanatik kepada madhab beliau tetapi sebagai bentuk kalimatul insaf bahwa apa yang datang dari pendapat beliau ada yang mencocoki dari kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan itulah yang diikuti adapun ada dari pendapat beliau yang menyelisihi Alkitab was sunnah maka sebagaimana kata beliau kullu qaulin setiap perkataan mesti berada di bawah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kalian mendapatkan perkataanku menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buanglah. Pegangilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan ketahuilah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut itulah pendapatku Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Para ulama tersebut yang mengikuti beliau demikian pula keadaannya Kullu mustahid. Setiap mereka orang-orang yang beristihad bisa saja benar dan bisa saja salah. Itulah disebut mereka sebagai mustahid. Sehingga kalaupun mereka demikian keadaannya namun apa yang mereka nukilkan yang sesuai dengan kitab dan sunnah maka wajib bagi kita semua untuk mengikutinya. Wajib bagi kita semua untuk mendengarkannya, mengamalkannya. Karena itulah agama kita. Agama yang dibangun di atas kitab wasunnah wallahu a'lam bisawab sehingga disebutkan di sini dinukilkan dari mereka para ulama yang sikat dari mereka para hufat para penghafal hadis para penghafal kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka orang-orang yang kokoh hafalan namun mutabaqah sesuai dengan alkitab lil kitab was sunnah kemudian beliau mengatakan ta'inah suduri ahli al ahwa bin nubbal والأسنة وداب ودافعه وساوس أو وسواس الخناس من الموصوف في صدور المؤمنين atau at-ta'inah sudur ahli ahwa yang ini semua selain sesuai dengan kitab dan sunnah ini semua ta'inah dalam rangka menghujung menusuk dada-dada mereka ashabul ahwa dada-dada mereka ashabul batil ahlul bid'ah wal ahwa menusuk menghujumnya dengan anak panah yang di lemparkan dilepaskan dari busurnya dilemparkan dari genggaman dari tombak-tombak yang siap menusuk dada-dada mereka saudara hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ini kitab i'tikad. Ini kitab i'tikad. Ini kitab akidah. Namun kita lihat mukaddimah beliau. Kita lihat keterangan yang tadi sedikit telah kita dengarkan. Maka ini tentunya kalau kita melihat dan kita cocokkan dengan keadaan kita hari ini dengan fitnah yang melanda hari ini, maka tentunya akan terjawab dan terbantalah mereka yang mengatakan dengan subhat mereka kerjanya cuma mentahdir kerjanya cuma membantah tidak diajari akidah tidak diajari, diajari kerjanya. Cuma jauh tadi. Ya subhanallah. Betapa jauhnya orang itu dari kitab akidah sebetulnya. Kalau boleh kita katakan dialah yang tidak mengerti akidah. Dialah yang tidak mengerti akidah sebetulnya. Kitab ini ditulis oleh beliau setelah beliau bersalawat menyebutkan siapa Syafi'i rahimahullah taala beliau menyebutkan ini dalam rangka menghujung menyerang sebagai bentuk peringatan kepada umat kepada mereka siapa ahlul ahwa dengan menusuk dada-dada mereka dengan anak-anak fana yang dilepaskan dari busurnya dan hujaman-hujaman tombak yang dilemparkan daripada genggaman tangan hujaman-hujaman lembing tombak yang dilemparkan dengan genggaman tangan ini bukan kalimat yang ringan ya ikhwan Ini bukan kalimat yang ringan. Ini kalimat di sisi orang-orang sekarang adalah kalimat yang seharusnya tidak dinukilkan karena terlalu terlalu sangar kata mereka. Terlalu keras kata mereka dalam rangka mematikan prinsip yang benar, akidah yang benar. Tapi inilah agama Allah. Mereka para ulama mencontohkan kepada kita. Mereka mengatakan ini sebagai bentuk hujaman, tikaman dari anak-anak panah. Dari lembir-lembir tombak yang dilemparkan kepada mereka di dada-dada di dada -dada mereka. Para ahlul bid'ah wal ahwa. Sehingga kita mengulangi. Sekali kita katakan lagi. Atau sekali lagi kita katakan. Mereka yang alergi kepada kitab ar rubu mereka yang alergi kepada tahzir mereka yang alergi kepada bantahan ulama kepada ahlul bid'ah wal ahwa wal hisbiyun dengarkan perkataan ini baik-baik bukan kita yang memulai dan bukan kita yang mendahului kita hanyalah sekedar sebagai orang yang mengikuti Mengikuti siapa? Salafun salih. Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala mengatakan kalau seandainya keadaan kita dicocokkan hari ini dengan keadaan mereka salafun Salih terdahulu dengan apa yang dikatakan oleh mereka dahulu dicocokkan dengan keadaan kita dengan perkataan kita maka sungguh kita malu dengan keadaan kita. Apa yang kita katakan hari ini membantah mereka alul membantah mereka hizbiyun, membantah mentahdir umat dari kerusakan-kerusakan yang didatangkan oleh mereka. Ahlul bid'ah wal ahwa itu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang mereka telah ucapkan dan mereka katakan dan mereka telah lakukan sedikit apa yang kita lakukan. Padahal perkataan kita sudah dianggap apa? Dianggap kalau kita mentahdir alul ahwa, kalau kita mengatakan itu batil, kita mengatakan itu mungkar, maka akan disebutlah kita sebagai seorang yang mulutnya kotor. Oh si fulan itu mulutnya kotor. Kenapa kotor? Karena membantah ahlul bid'ah wal ahwa. Padahal apa yang kita katakan ini tidak ada apa-apanya dibanding mereka terdahulu. Coba kita dengarkan satu di antaranya tadi. Kitab ini ditulis untuk membantah, mentahdir umat, memperingati umat terhadap ahlul bid'ah wal ahwa dengan apa yang dinukilkan di sini sebagai busur-busur panah yang dilemparkan dan lembing-lembing tombak yang dihujumkan di dada-dada mereka ahlul bid'ah wal ahwa. Ini bukan kalimat yang ringan ya ikhwan. Maka kitab akidah, kitab etikot yang ditulis oleh para ulama kita Kitab Rudud. Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa syafahu Sifaan la yugadiru sakumat Doakan beliau ya ikhwan Beliau sekarang Lagi dalam keadaan sakit Dan tentunya sebagai seorang sunni salafi terhadap saudaranya. Ketika mendapatkan saudaranya sakit, dia juga merasa sakit. Dan dia berharap sembuh atau sakit yang ada pada saudaranya cepat disembuhkan. Apatah lagi itu adalah ulamanya. Apatah lagi itu adalah apal, apatah lagi itu adalah ulamanya maka tentunya dia sangat berharap Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Dan beliau beliau hafizahullah taala wa syafah Allah yusfih syifaan la yughadiru syaqama Beliau adalah seperti duri, seperti pedang yang terhunus, duri yang menusuk leher para ahlul batil, ahlul bidai wal ahwa dan pedang yang terhunus terhadap mereka. Di antara perkataannya yang ternukilkan kepada kita bahwa kitab akidah kitab etikot yang ditulis oleh para ulama kita boleh dikatakan hampir semuanya boleh dikatakan hampir semuanya dalam rangka rudud dalam rangka membantah ahlul batin musyrikin kufar, ahlul batil. Demikian beliau berkata sebagaimana maknanya. Sehingga kitab-kitab akidah tersebut ketika menyebutkan dalil, maka dalil yang ditujukan untuk menetapkan akidah dan membantah kebatilan yang merongrong akidah tersebut. Sebagaimana di sini nanti kita akan melihat keterangan-keterangan yang datang setiap disebutkan oleh nukilan-nukilan yang ada dari Imam Syafi'i kita dapati pasti alul batil menyelisihinya dan kita pasti dapati alul batil pasti membingungkan dan meracuni umat dengan syubhat dan kebatilannya terhadap akidah yang semestinya diyakini oleh kaum muslimin tersebut. Insya Allah Taala. Namun, sebagaimana dikatakan oleh beliau, bahwa kitab-kitab akidah yang ditulis dalam rangka membantah kebatilan tersebut, ini dengan ahlul ahwa berupaya dipadamkan. Berupaya dipadamkan. Seakan-akan kitab akidah itu kitab yang tidak bermakna apa-apa. Ya belajar akidah, setelah belajar akidah selesai. Tidak memiliki arti. Karenanya sururiyah hadadiyah Mumayyi'un Mutalawinun Dan yang sejalan dengan mereka Belajar kitab akidah Belajar kitab etikot tetapi ketika ada kebatilan, ada kemungkaran dari ahlul bid'ah wal ahwa yang menyerang akidah tersebut, mereka adem ayem. Mereka adem ayem tidak tersinggung sedikit pun akidahnya tidak tersinggung sedikit pun etikatnya keyakinannya kecemburuannya terhadap agama Allah belajar akidah hanyalah sekedar akidah yang mereka pelajari bacaan semata-mata bacaan wallahul musta'an Saudara hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karenanya kata al-imam. Rabi Ibn Hadi Al-Wad Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Wajib bagi para penuntut ilmu. Wajib bagi para penuntut ilmu. Mempelajari kitab rudud. Dan kitab rudud itu diantaranya adalah kitab akidah wajib baginya agar mengerti ilmu. Agar mengetahui ilmu. Tidak akan mengerti mereka ilmu dan tidak akan mengerti mereka agama yang benar kalau mereka tidak membaca, kalau mereka tidak membaca, kalau mereka tidak mempelajari kitab rudud. Mereka tidak mengerti ilmu. Mereka tidak mengerti agama yang benar kalau mereka tidak mempelajari kitab apa membaca dan mempelajari kitab kitab rusuh. Sehingga keterangan yang kita baca tadi mewakili keterangan-keterangan yang sudah kita dengarkan. Yaitu kitab akidah kitab rudud. Dan kitab rudud padanya ilmu. Ilmu yang sahih Atau kita mungkin bertanya kepada antum semua Atau saya bertanya kepada antum semua Apakah antum pernah membaca kitab rudut Dari para ulama Ulama membantah A Membantah B Membantah kelompok bulan Membantah kelompok alan Dari kelompok ahlul batil Karena urusan pribadi karena si A ini pernah minjem uang sehingga dia berutang belum bayar utangnya akhirnya dibantah dengan kita berudut. si A ini pernah datang melamar ke anaknya si Sheikh ini tetapi lantas Sheikh ini tidak tidak memberikan anaknya lantas si A yang melamar ini akhirnya sakit hati dan menjelek-jelekkan si syekh akhirnya syekh ini membantah di bulan dengan kita berudu gara-gara permasalahan lamar melamar tidak ada ya para ulama menulis kita berudu lidin karena agama karena agama Allah tabaraka wa ta'ala Demikian. Karenanya di antara kitab produk yang mereka tulis tersebut adalah kitab akidah etikot. Seperti apa yang ada di hadapan kita salah satunya ini wallahu a'lam bissawab. Juga dalam rangka menolak kainah atau dafiah dalam rangka dafiah dalam rangka menolak was-was yang dilemparkan oleh para syayatin yang siap melemparkan was-wasnya di dalam dada-dada kaum mukminin Baik mereka itu dari kalangan ins minal insi wal jin. Dafi'ah waswas al-khannas al mausus fi suduril mu'minin minal insi wal jin. Dalam rangka membentengi hati kaum mukminin yang hatinya kaum mukminin ini lemah. Hatinya kaum mukminin ini lemah. Sedikit saja bisa ternodai. Sedikit saja bisa berpaling kepada yang namanya kebatilan subhat yang datang wal Bahkan terus terang kita katakan hati kita ini lebih banyak condong dan lebih mengedepankan kepada perasaan Dasar! Terlebih lagi kita orang-orang Indonesia ativiyah. Ativiyah. At ativiyahnya pol. Bukan P O L tapi pol. O-nya banyak. Ativiyahnya luar biasa. Pakai perasaan. Ketika telah jelas datang kebenaran, mereka terkadang lebih baik menolak kebenaran daripada mengorbankan perasaan. Ya kalau saya begini, karena bagus hubungan saya dengan si A. Tapi ini batil kata kata agama. Ya tidak apa-apalah kebatilan. Daripada saya tercoreng hubungannya dengan si A, ya kebatilan kan cuma sedikit. Sedikit kan tidak apa-apa. Perasaan. Atibiyah. Yang, tidak disangka dan tidak diduga hati-hati ini atau hati dia ini akhirnya menghabiskan menghancurkan akidah kita. Wal billah. Lihatlah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib. Abu Talib apa kira-kira yang kurang dari Rasulullah? Apa yang kurang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada yang kurang keterangan, hujah, bayan sudah disampaikan oleh Nabi. Bahkan dengan perbuatan tindak tanduk dari beliau yang benar, yang terbimbing oleh Allah. Terpampang di mata Abu Talib. Tapi ketika di saat wafat telah berhadapan dengannya, ajal telah berhadapan dengannya, dipanggil dia kepada kebenaran, dan dia tahu bahwasanya syirik itu adalah kebatilan karena perasaan tidak enak dengan siapa? Dengan tokoh kaum dengan tokoh kaum Quraisy tokoh-tokoh orang Arab Quraisy dia mengorbankan yang seharusnya akidah ini diterima dia mengorbankan itu semua demi mengedepankan apa? Perasaan akhirnya Abu Talib mukmin atau syirik? Musyrik. Musyrik. Itu menunjukkan perasaan bisa menghancurkan akidah. Perasaan bisa mengorbankan akidah kita wal billah. Sehingga akidah yang dipelajari Akidah yang benar yang diketahui. Seharusnya sebaliknya. Bisa membentengi diri seseorang dari perasaannya. Dari perasaannya. Yang perasaannya itu dibawa oleh setan Baik oleh kalangan manusia atau kalangan jin. Wallahul musta'an. قال رحمه الله تعالى هي لمحاربة جنود الشيطان البدع أعظم عدة وأهكم درع وجنة dan dengan akidah ini Semuanya dalam rangka memerangi tentara-tentara syaitan. Junudus syaitan yang menyeru kepada kebid'ahan. Yang menyeru kepada kemungkaran. Ini semua lebih besar tauhid, akidah yang benar atau apa yang dinukilkan dari etikat yang benar di sini. Ini semua azam sebesar-besar persiapan sebesar-besar perbekalan dan tentunya yang seorang kalau berbekal dengannya, seorang kalau memiliki persiapan dengannya, dia akan dapat membentengi dan dia akan dapat menolong dirinya. Yang mudah-mudahan keterangan tadi dapat kita pahami bersama bahwa Allah tabaraka wa taala menjaga agamanya dengan didatangkan para ulama dan para ulama tersebut menerangkan agama Allah dengan kitab-kitab mereka dan dalam kitab-kitab mereka diterangkan bentuk keyakinan yang benar yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah yang mesti dan wajib kita berpegang dengannya untuk menjaga diri kita dari segala macam kebinasaan dan dari segala macam musibah yang datang melanda wallahu taala a'lam bissawab Qala rahimahullahu ta'ala. Qala syafi'i berkata al-imam Muhammad ibnu Idris asy-Syafi'i. Kita masuk kepada nukilan yang pertama dari al-imam Muhammad ibnu Idris asy-Syafi'i. Wa ma taqarraba abdu إلى الله بعد آداء ما افترض عليه بشيء أفضل من طلب العلم kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentunya dari keyakinan yang pertama dan sebagai bentuk muqaddimah yang mesti ada pada kita semua Apa yang beliau terangkan di sini? ma taqarraba al-abdu ila Allah ba'da ada'i ma farada alaihi bi syai'in afdal min talabil ilmi. Tidak ada satu perbuatan yang amat dan mendekatkan diri seseorang kepada Allah dari apa yang Allah wajibkan kepadanya dari sesuatu yang paling afdal dan paling utama adalah menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Bentuk takarruf yang paling afdal kepada Allah tabaraka wa taala adalah menuntut ilmu. Karena dengan ilmu tersebut akan terbukalah kepadanya pintu-pintu kebenaran. Dengan ilmu dia mengetahui al-haq. Dengan ilmu dia mengerti kebatilan. Dengan ilmu dia mengetahui ini ma'ruf dan dengan ilmu dia mengerti ini mungkar. Dan tentunya dengan ilmu dia mengetahui ini keyakinan yang benar, ini keyakinan yang salah. Sebagai ini se sehingga ini sebagai bentuk mukaddimah. Tapi lihat keterangan ini akan berhubungan dengan keterangan yang datang selanjutnya. Di mana beliau menerangkan tentang ilmu atau dinukilkan dari beliau tentang ilmu bukanlah sebagai semata-mata bentuk keterangan bahwa kita mesti menuntut ilmu Tidak. Tetapi ilmu yang dituntut itu apa? Dan ilmu yang mesti ditinggalkan itu apa? Karena banyak orang mengatakan, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ilmu. Anda nggak fitnah ini hari ini demikian? Ikhwan, dikatakan kepada kita, sibukkan diri dengan ilmu. Sibukkan diri dengan ilmu, jangan sibukkan diri dengan fitnah. Karena nanti kalau kalian sibukkan diri kalian dengan fitnah, kalian tidak akan bisa menghafal ayat, tidak bisa menghafal hadis. Ada nggak syubhat seperti ini? Maka jawabannya ada. Inilah syubhat mumayyi'un. Syubhat mumayyi'. Subatnya ya yang kalian mungkin bisa sebut dengan kalimat yang ma'ruf sekarang tidak tahu siapa yang memarufkan kalimat ini tapi demikianlah adanya MLM Nah ini bukan datangnya dari Syekh Robi MLM itu bukan Bukan juga dari datangnya dari para asatidah Tapi ma'ruf MLM. Mereka lah mumayyi'un. Jadi kalau ada ulama menyebut mumayyi' mereka. Apa tujuannya? Supaya kita nantinya mempunyai prinsip akidah yang lembek yang bisa menerima hezbiyun yang bisa menerima ahlul bidai wal ahwa itu yang mereka inginkan sehingga nantinya bisa kita bersatu bersama ahlul bidai wal ahwa katanya dalam membela Islam katanya tidak tahu contohnya siapa salafnya siapa tidak kita tahu karena para ulama-ula memperjuangkan Islam ini, membela Islam ini, mendawakan Islam ini sedikit pun tidak bersama ahlul bid'ah wal ahwa. Dan Islam ini sampai kepada kita pada hari ini safi, naki, bersih. Tapi mumayyun ahlu tamyi' menginginkan ya kita bersatu dengan mereka Ahlu bidai wal ahwa. Kapan Islam ini mau maju kalau kita tengkaran terus katanya. Islam ini maju bahkan dengan tengkarannya kita. Dengan siapa? Ahlul bidai wal ahwa. Yang memperingatkan alul bidai wal ahwa bukan kita yang pertama. Mereka salafun saleh dan imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka lah mumayyi'un. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, itulah bentuk subhat yang tadi kita telah dengarkan. Sekarang hubungannya dengan apa yang datang dari keterangan di sini, bahwa yang paling wajib yang pertama bagi kita untuk kita lakukan adalah menuntut ilmu karena itu adalah takarruf yang paling abdul di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang lainnya atau dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Namun ketahuilah ilmu yang diinginkan akan datang kita sampai kepada keterangan Imam Syafi'i nantinya ilmu yang diinginkan agar kita selamat dari kebitahan agar kita selamat daripada hawa nafsu agar kita selamat daripada kesyirikan agar kita selamat daripada kekuburan itulah ilmu yang diinginkan kalau demikian ilmu tersebut kalau demikian ilmu tersebut Mesti mau tidak mau kita masuk ke dalam fitnah yang mereka katakan. Jangan sibukkan diri kalian dengan fitnah. Kalau fitnah dunia yang kamu maksudkan, ya kami tidak mau menyibukkan diri kami dengan fitnah dunia. Kalau dengan fitnah harta yang kamu sebutkan, walhamdulillah kami tidak mau sibuk dengan fitnah harta. Tetapi untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, Mana yang itu adalah sunnah, mana itu adalah bid'ah. Sunnah agar kita lakukan, kita kerjakan, kita amalkan. Bid'ah agar kita tinggalkan. Kita ingatkan manusia darinya. Hizbi agar kita peringatkan umat terhadapnya. Agar manusia tidak mengikutinya. Maka ini yang kamu maksud dengan fitnah, maaf mas saja, terpaksa kami masuk di dalamnya. Karena yang seperti ini harus kita mengerti. Kalau tidak mengerti, kita yang akan terseret ke dalam fitnah. Sehingga para ulama mengatakan tidak semua fitnah yang dikatakan di sini, fitnah yang dikatakan di sini ditinggalkan karena fitnah yang seperti ini mesti kita tahu agar menyelamatkan diri kita bahwa ini salah ini benar yang salah itulah fitnah yang benar inilah yang hak yang menyelamatkan kita dari dari fitnah dan kerusakan tersebut lihatlah keterangan para ulama barakallahu fikum agama ini telah sempurna Para ulama kita yang terdahulu telah menerangkannya walhamdulillah dengan di dalam kitab-kitab mereka dan ulama yang masih hidup walhamdulillah juga menerangkan jangan kita mencoba menjadi soko guru terhadap agama ini dalam keadaan itu dalam keadaan agama telah sempurna. Jangan coba-coba. Kita nantinya akan menjadi penyeru fitnah Kita lah yang menjadi penyeru fitnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi ilmu yang dengannya nantinya kita mengerti yang hak dan yang batil. Bukan ilmu yang nantinya kita dengan ilmu tersebut tidak mengerti hak dan yang batil. Bukan. Itulah yang dikatakan Allahumma inni as'aluka ilman nabi'an Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Para nabi dan rasul berdoa, Rabbi zidni ilman. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ilmu adalah hal yang pertama kali untuk kita ketahui. Yang akan membawa kita kepada keyakinan yang benar. Wallahu a'lam bissawam. Qala rahimahullahu taala kita ambil satu nukilan lagi. Talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala dinukilkan dari Harmalah Ibnu Yahya. Harmalah Ibnu Yahya muridnya Imam Syafi'i. Menukilkan dari Imam Syafi'i, kata beliau menuntut ilmu ilmu yang kita tadi telah terangkan. Bukan ilmu yang menjadikan kita bloon. Percuma kita belajar ilmu jadi bloon. Bukan ilmu yang dengannya kita jadi melempem ilmu yang dengannya kita jadi pintar dan ilmu yang dengannya kita menjadi suja menjadi berani bukan berani kepada Allah berani mengatakan hak dan mengatakan mungkar itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya ilmu lebih utama daripada salat nafilah. Salat nafilah apa? Salat sunnah. Dinukilkan pula dari Rabi' ibnu Sulaiman dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Waman arad al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia, dia ingin sukses dunianya, tentunya dia mesti mengetahui ilmu, ilmu dunia. Dan siapa yang ingin sukses akhiratnya, agamanya, maka dia juga perlu berilmu. Artinya, segala sesuatunya perlu dengan ilmu. Segala sesuatunya perlu dengan ilmu. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga marilah kita bersama-sama dengan majelis-majelis yang seperti ini kita hidupkan kita bersemangat kita sing-singkan dengan baju kita untuk mendatangi dan bersemangat mendatangi majelis-majelis ilmu yang dengannya kita mengerti agama Allah tabaraka wa taala dengan benar yang membimbing kita kepada surga Allah subhanahu wa taala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama kala sallallahu alaihi wasallam siapa yang menjalani satu jalan yang dia menginginkan ilmu maka dia akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga wallahu a'lam bissawab ini untuk sementara waktu apa yang bisa kita dengarkan keterangannya pada malam hari ini insya Allah taala di waktu lain atau di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan keterangan-keterangan yang baik dari beliau Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang dinukilkan oleh Al Imam Muhammad Ibnu Rasulil Barzanji Al Hasani rahimahullahu taala dalam kitab Aqidatul Imam Nasir al Hadith was Sunnah Muhammad Ibni Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala